الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بالله على كل حاجة من أمور الدنيا والدين اللهم يا هادي المدلين لا هادي لهم غيرك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواسفين سبحانه تقدست أسماؤه ليس له في ملكه منازع ولا برين ولا نسير ولا معين بل كان قبل وجود العالمين أجمعين وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله إمام المرسلين وقائد رب السابكين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بلغ من الكمال منتهاه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدبه المتمسكين بسنته المقتدين بهداه وعلى كل سالك مسلكهم وناهج منهجهم في ابتغاء مرضات الله رب العالمين Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia Dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri pada khususnya Dan kepada para hadirin pada umumnya Untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwalah kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Dan hanya dengan takwalah pula kita dapat hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat nanti. Oleh karena itu, terdapat banyak pesan Allah SWT kepada kaum muslimin agar selalu meningkatkan nilai ketakwaan mereka kepadanya.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 telah menjelaskan semuanya. Semoga kita sebagai umatnya akan selalu mendengar pesan-pesannya dan menjalankan selalu perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Dan diantara dipesankan oleh beliau kepada kita sebagai umatnya yang begitu dicintainya adalah hadis berikut ini. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Irtanim khamsan qabla khamsin Syababaka qabla haramik وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك yang artinya gunakan lima kesempatan sebelum datang lima kesempitan yaitu gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu gunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu Masyur muslimin rahimakumullah. Itulah di antara pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sangat mencintai kita melebihi dari cinta orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Marilah kita menyimak dan mempelajari hadis di atas tadi. Yang pertama Nabi SAW berpesan, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka wahai para pemuda kaum muslimin, dengarkanlah nasihat Nabi ini Kalian sekarang berada pada masa-masa yang sedang maksimal kekuatan kalian, yang sedang maksimal kemampuan kalian, yang sedang maksimal semangat kalian. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Al khairu kulluhu fi syabab, faghtanimu fursata syababikum." Yang artinya semua kebaikan itu akan terjadi pada masa muda, maka hendaknya gunakan masa muda kalian itu untuk kebaikan. Maka hendaknya kalian wahai para pemuda gunakan masa muda kalian untuk mencari ilmu agama sebagai bekal hidup kalian di dunia sehingga kalian tidak terjerumus ke dalam dosa demi dosa karena kebanyakan para pendosa itu melakukan dosa-dosanya karena sebab ketidaktahuan mereka akan efek serta akibat dari dosa tersebut. Gunakan masa muda kalian untuk memperbanyak perbuatan ketaatan sehingga kalian akan menjadi mulia dan kuat di masa tua nanti. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad sahib ratib pada dirinya. Yang mana beliau selalu berusaha untuk melaksanakan banyak salat dan banyak ibadah. Sehingga diriwayatkan bahwasanya beliau menghafal Al-Quran ketika masih berumur tujuh tahun. Dan semenjak beliau berumur enam tahun, beliau selalu melaksanakan salat sebanyak ratus rakaat hingga akhir umurnya. Beliau begitu pula Imam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau benar-benar memanfaatkan masa mudanya sehingga diwakilkan beliau sudah menghafal Al-Qur'an ketika masih berumur enam tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta ketika berumur sepuluh tahun dan ketika berumur lima belas tahun sudah diperbolehkan oleh gurunya untuk memberikan fatwa-fatwa agama alias sudah mencapai derajat mufti. Dan diriwayatkan pula bahwa beliau setiap hari selalu membaca satu hataman daripada Al-Quran. Dan pada malam harinya juga membaca satu hataman. Akan tapi jika telah masuk bulan Ramadan, maka beliau lipat gandakan bacaannya tersebut. Sehingga pada siang hari dan malam hari masing-masing membaca dua kali hataman Al-Quran. Sehingga pantas jika keduanya karena berkat menggunakan masa mudanya dengan kebaikan, maka keduanya pada masa tuanya mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dan nama beliau selalu disebut dan menjadi panutan umat ini. Wahai para pemuda, janganlah kalian gunakan masa muda kalian dengan berbuat dosa, karena ketahuilah bahwasanya dosa-dosa itu dapat menyebabkan kelemahan dan keapesan serta ketidakfungsian dari anggota-anggota tubuh kita pada masa tua kita nanti. Marilah kita ambil contoh dari seorang wali Allah yang bernama Abi Suja, pengarang kitab Abi Suja, di mana beliau hidup hingga berumur 150 tahun dalam keadaan tidak berkurang sedikit pun dari fungsi-fungsi anggota badannya. Dan ketika ditanyakan resepnya, maka beliau menjawab, "Aku telah menjaga anggota-anggota badanku ini dari segala macam perbuatan maksiat di masa mudaku, maka kini Allah membalasnya pada masa tuaku dengan menjaga semua fungsi anggota badanku tetap seperti semula." Semoga anak-anak muda kita kaum muslimin dijadikan oleh Allah seperti tiga orang yang mulia yang telah disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sedangkan pesan Nabi yang kedua adalah gunakan kesempatan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketahuilah masyaallah muslimin rahimakumullah bahwasanya kita sebagai manusia menjadi sasaran daripada kematian sasaran dari berbagai macam penyakit, apalagi di zaman kita sekarang ini, di mana makanan yang kita konsumsi, maupun minuman, serta udara yang kita hirup, maupun tempat yang kita pijat telah banyak terkontaminasi, terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Sehingga kita pada zaman zaman akhir ini gampang sekali terkena dengan berbagai penyakit, dengan penyakit yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu. Dari mulai kankernya, tumornya, jantungnya, hingga setruknya yang jika kita melihat atau bertanya kepada mereka yang telah mengidap penyakit-penyakit tersebut, maka akan tampak pada di mereka penyesalan yang sangat besar. Sedangkan angan-angan mereka yang terbesar adalah andai kata mereka sehat seperti kita, maka niscaya mereka pasti akan menggunakan, menggunakannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kini sudah tidak mungkin lagi mereka melakukannya atau tidak secara maksimal mereka akan melaksanakannya. Bukankah sebagaimana Allah telah mampu dan berkuasa untuk memberikan penyakit-penyakit itu kepada mereka, Allah pun mampu untuk memberikannya kepada kita wal Semoga kita semua termasuk yang selalu menggunakan masa sehatnya sebelum datang masa sakitnya nanti. Masya muslimin rahimakumullah. Pesan Nabi yang ketiga, Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk selalu menggunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan ini mungkin yang paling banyak kita alami pada zaman akhir ini di mana kita kaum muslimin tidak dapat menghargai waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa modal bagi kita semua dengan begitu kita termasuk orang-orang yang merugi sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh yang artinya ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu di dalamnya dan merugi karena tidak menggunakan dua kenikmatan tersebut dengan semestinya yaitu nikmat sehat dan nikmat ruang Para ulama mengomentari hadis ini yang disebut oleh Nabi dengan merugi, yaitu bagi mereka yang menggunakan kedua kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang dihalalkan. Sedangkan bagi mereka yang menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan, maka orang ini bukan saja merugi, tetapi juga dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan menyesalinya dengan penyesalan yang tiada akhir. Bukankah baginda Rasul Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya nanti setelah penghuni surga dimasukkan ke dalam surganya, maka mereka tidak akan akan menyesali suatu apapun yang terlewatkan semasa di dunia kecuali terhadap waktu yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil contoh dari mereka yang benar-benar menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya yaitu guru-gurunya Al-Habib Ali Al-Habsi pengarang kitab Simpul Durar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Beliau selalu meramaikan waktu-waktunya serta menyibukkannya dengan berbagai macam ibadah sehingga diwakilkan dalam menagih beliau bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan maupun setahun agar tetapi sepanjang hidupnya semenjak beliau muda pada setiap harinya beliau membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 25 ribu kali, membaca kalimat ya Allah ya Allah sebanyak 25 ribu kali dan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebanyak 25 ribu satu kali. Lain lagi beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya satu kali. Sehingga pantas jika beliau dan orang-orang semacam beliau mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita dapat meneladani beliau walaupun hanya 10 persennya dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun pesan Nabi yang keempat, Rasulullah berpesan kepada kita untuk menggunakan masa kaya kita sebelum datang masa miskin kita. Maka wahai kaum muslimin sekalian, yang merasa mempunyai kelebihan harta ketahuilah bahasanya harta yang ada pada kita merupakan titipan Allah dan merupakan sebuah modal dari Allah untuk kita pergunakan dengan semestinya yaitu dengan menggunakannya untuk jalan-jalan kebaikan Rasulullah SAW telah mengajurkan kita untuk selalu menyambung silaturahmi Rasulullah juga mengajurkan untuk untuk kita selalu membantu fakir miskin Rasulullah juga mengajurkan untuk selalu menyantuni para janda dan yatim Rasulullah juga mengajurkan untuk selalu membangun masjid pondok pesantren pesantren, sekolah-sekolah agama, majelis-majelis taklim dan lain-lainnya. Rasulullah juga menganjurkan untuk kita selalu banyak bersedekah. Untuk itulah harta itu Allah titipkan kepada kita supaya kita beruntung dengan modal yang telah diberikannya sehingga nanti orang-orang yang semacam ini akan merasa puas dan bangga dengan harta yang telah diinfakkannya untuk hal-hal tersebut di atas tatkala di akhirat nanti. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi padahal kita seharusnya termasuk orang-orang yang beruntung yaitu kita mencari harta dengan susah payah akan tetapi kita tidak menginvestasikannya untuk simpanan akhirat kita bahkan justru menimbunnya dan mengumpulkannya untuk ahli waris kita. Maka orang-orang semacam ini seakan-akan tidak peduli dengan hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya banyak di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Maka para sahabat Nabi bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan adalah harta kalian karena kalian sendiri akan menikmatinya kelak. Sedangkan yang tersisa itu adalah hartanya ahli waris. Bahkan dalam kesempatan lain Nabi SAW bersabda, "Ya bulubnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma kau fa abnait aw labista fa abdait fa yang artinya banyak para Bani Adam, para manusia berkata, ini hartaku, itu hartaku. Maka Rasulullah SAW berkata, yang mana yang hartamu wahai Bani Adam? Kecuali yang kau makan hingga habis, atau pakaian yang kau gunakan hingga usang, atau harta yang kau sedekahkan, dan itu akan tetap kelak, tetap kekal kelak bersamamu pada hari kiamat nanti. Alangkah ruginya bagi seorang di antara kita yang mempunyai kemampuan harta hingga dia meninggalkan tidak dia hingga dia meninggal dunia tidak tercatat banyak sedekahnya tidak tercatat baginya banyak dia membantu masjid-masjid pesantren-pesantren dan majelis taklim serta tidak banyak tercatat baginya menyantuni para janda dan yatim tetapi hanya terus menumpuk hartanya untuk kepentingan ahli warisnya Padahal sekarang lagi trendy, lagi sedang musim, para orang tua meninggal dunia dan jenazah mereka masih bersemayam dalam rumah mereka. Subhanallah, anak-anak dan ahli warisnya sudah terpikirkan dalam hati-hati mereka, berapa kira-kira akan saya dapatkan dari ayahku ini? Semoga harta-harta kita yang berupa hati kita kepada Allah Ta'ala benar-benar kita gunakan untuk mencari doa Allah dan pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sedangkan pesan Nabi yang terakhir adalah gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kau muslimin yang berbahagia, Selama kita masih hidup, maka selama itu pula kita berarti masih dapat menambah amal kebaikan dan dapat bertobat dari segala amal keburukan serta dapat meraih ridha Allah setinggi-tingginya dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada saat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan kita kepada Allah dan memohon kepadanya agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang dapat melaksanakan semua pesan-pesan Nabi tersebut. Ya Allah, wahai Tuhan kami, memang banyak di antara kami kami yang pada masa mudanya dahulu kami gunakan masa muda itu untuk berbuat banyak maksiat kepadamu, banyak lalai dari mengingatmu dan sedikit melakukan ketaatan untukmu dan kini kami telah tua dan kami tidak tahu apakah dosa-dosa kami pada masa muda dahulu telah engkau hapuskan atau justru akan menjadi sebab kami selalu ditetapkan sebagai orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Allah kami tidak mau hal itu terjadi kepada diri kami ya Allah. ampunkan segala dosa kami hilangkan semua kerak-kerak hati yang mana hal itu akan menjadi hijab untuk kami mengetahui kebesaran serta keagunganmu ya Allah ya Allah berapa banyak di antara kami yang menggunakan anggota badan ini untuk berbuat sesuatu yang membuat memurka ya Allah berapa banyak di antara kami yang menggalimi orang lain dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Ya Allah, berapa banyak kami melecehkan agamamu ini. Tidak menghormati penyampai-penyampai dakwahmu. Justru kami terkadang melecehkan mereka. Ya Allah, ampuni, ampunilah semua dosa-dosa itu, Ya Allah. Kami telah bertobat, Ya Allah. Kami telah bertobat, Ya Allah. Maka terimalah taubat kami. Ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih ini, Ya Allah. Dan kau kami semua, Ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah itu kami. Bahagia kena hidup kami baik dalam dunia ini Dan dalam kubur nanti Maupun di alam mahsyar Ya Allah muliakanlah kami semua pada saat, saat kami berada di alam kubur nanti Yang tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang begitu kami cintai Yang mau menemani kami di tempat yang sangat sempit Dan gelap serta dingin Ya Allah Dan yang kami harapkan hanyalah rahmatmu Ya Allah Sehingga alam kubur kami menjadi terang menderang Luas tanpa batas dengan rahmatmu Ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر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 الذي ناقض بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين آمه يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر وأقيم الصلاة